Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Rabiul thani 1429 bertepatan dengan tanggal 10 April 2008. Yang terakhir poin berapa kita? Poin berapa? 39 tentang Isra dan Mi'raj. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita masuk poin ke-40 yaitu pembahasan tentang al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam At-Tahawi rahimahullahu taala wal haudul ladzi taala bihi ghiyatan li ummatihi haq Berkata Imam At-Tahawi yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi kata beliau dan al-haud yaitu telaga yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai pertolongan bagi umatnya adalah hak, adalah benar. Jadi sekarang materi pembicaraannya tentang al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji akidah, semua kitab akidah selalu terdapat pembicaraan tentang Al-Haud telaga ini. Dan Al-Haud telaga ini hadisnya adalah mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi yang mana mereka itu mustahil bersepakat untuk berbohong. Bahkan para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Al-Haud jumlahnya 30 lebih. 30 sahabat lebih Al-Hafidh Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan semua jalan-jalan tentang riwayat-riwayat Hadith Al-Haud telaga Rasulullah SAW ini. Jadi termasuk iman akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani segala perkara yang terjadi pada hari kiamat di antaranya al-haud telaga ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan beliau mempunyai al-haud pada hari kiamat. Yang mana al-haud ini tempatnya di mahsyar, di padang mahsyar yang datang ke sana dan minum di sana adalah pengikutnya yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau yang mengikuti sunnah beliau yang tidak menyeleweng yang tidak nimpang. lalu mereka minum dari al haut itu barang siapa yang minum satu teguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampir dan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari kiamat itu manusia haus dengan amat sangat sangat haus, luar biasa hausnya. Maka alhamdulillah Allah menyediakan telaga. Semua nabi punya telaga. Punya haud dan telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi punya al-haud, punya telaga. Telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haud. Dan di sana itu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada orang-orang yang datang namun terpental. Datang ke sana terpental, datang ke sana terpental. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rabb ummati ummati, wahai Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepada beliau, Inna la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Rasulullah, anda tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal anda. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kemudian juga ada pula riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan ashabi ashabi, wahai Allah mereka adalah sahabatku, mereka adalah sahabatku. Lalu Allah mengatakan innaka la tadri ma'ahdatu ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nanti kita jelaskan hadis ini ya. Karena kalau kata-kata umatku, ya Allah, umatku, umatku, jelas. Karena banyak umat Rasulullah yang menyimpang dari sunnahnya. Nah, yang perlu penjelasan lebih itu adalah, ya Allah, sahabatku, sahabatku. Lalu Allah mengatakan kamu tidak tahu yang diperbuat sahabatmu sepeninggalmu itu apa. Karena kata-kata ini menimbulkan menimbulkan keraguan-raguan. Bahkan ada sebagian ahli bid'ah yang memanfaatkan kata-kata ini untuk mukul ahli sunnah wal jamaah. Bahwa itu dalil para sahabat itu murtad. Sahabat semuanya murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas apakah benar yang mereka katakan itu ataukah salah. Yang pasti mereka salah. Dari segi mana salahnya? Insyaallah keterangannya berikutnya. Jadi hari ini kita hanya bahas satu poin saja, poin ke-40 ini. Pembahasannya cukup panjang insyaallah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan kita ahli sunnah wal jamaah itu mengimani bahwa kitab yang paling soheh nomor satu itu apa? Apa? Al-Quran. Nomor dua, kita ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwa kitab yang paling soheh nomor satu itu adalah Al-Quran. Tidak ada khilaf. Yang kedua adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yaitu hadis muttafaqun alaih. Itu yang paling sahih nomor dua Jadi sepakat Bukhari dan Muslim Dan Alhamdulillah telah disusun kitab yang khusus bahas hadis muttafaqun ali. Di antaranya yang paling bagus kitab yang berjudul Al-Lu'lu wal Marjan Fi Muttafaqa alaihi Syaifan Yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Wa'ad Abdul Bagi Rahimahullahu ta'ala Kemudian setelah itu yang ketiga adalah riwayat Bukhari saja Yang keempat riwayat Muslim saja itu riwayat-riwayat yang sahih. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ya. Di dalam riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman." Wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Sesungguhnya besarnya telagaku itu seperti antara Ailah sampai Son'a Yaman. Ailah itu sebuah daerah di negeri Syam yang sekarang dikuasai oleh Yahudi. Ya. Pelabuhan yang sekarang dikuasai oleh Yahudi. Jadi maksudnya di sini telaga Rasulullah itu sangat besar sangat besar. Dan di sana itu ada semacam gelas untuk minum yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Artinya cukup untuk semua orang. Jumlah gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bukan hanya sejumlah bintang-bintang di langit, tapi sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Karena Rasulullah mengatakan jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Berarti jumlah sekaligus juga juga bagusnya, indahnya. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim yang lainnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam haudhi masiratus syahr Telagaku itu besarnya seperti perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan. Ini berarti perjalanan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan al-ibil al-muhammalah, onta yang membawa muatan, yang muatannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ma'uhu min minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misik dan baunya lebih wangi dari mesik dari parfum yang paling wangi wa kizanuhu kanujumis sama ya mizanuhu kanujumis sama tempat untuk minumnya alat meminumnya gelas-gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit ini riwayatnya seperti ya berarti di sini maknanya dua seperti artinya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit Man syariba minha fala yadma'u abada. Barang siapa yang minum daripadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Mungkin ada yang bertanya, Loh, di surga itu kan banyak sungai, sungai madu, sungai khamar, sungai susu, sungai air tawar, kan banyak minuman di surga. Lah sekarang kalau kita tidak haus, buat apa? Karena kalau sudah sudah minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haus lagi. Buat apa di surga minuman yang banyak? Kita tidak haus. Maka jawabannya di surga itu makan dan minum bukan karena haus atau karena lapar. Di surga tidak ada haus, tidak ada lapar. Karena haus dan lapar itu sifat kekurangan, cacat. Di surga nggak ada kurang, nggak ada cacat, sempurna. Jadi di surga itu makan dan minum itu taladzudan, berlezat-lezat. Jadi bukan karena lapar, bukan karena haus. Sama dengan orang di dunia. Kan orang itu kalau di rumahnya banyak makanan, orang kaya misalnya, makan terus kan? Makan aja ceritanya, minum aja. Berlezat-lezat, menikmati makanan, menikmati minuman. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan yaitu ta'muhu ahla minal asal. Rasanya lebih manis dari madu. Jadi air di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tadi telah disebutkan ada orang-orang yang datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka terpental, tidak bisa datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, mereka adalah sahabatku atau mereka adalah umatku." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak wahai Nabi Muhammad kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi ini bahayanya bid'ah. Orang-orang yang menyimpang dari Rasul dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang menyesatkan. Atau juga mereka-mereka yang kufur, yang kafir daripada agama Islam, mereka tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya riwayat ini banyak ya. Kalau dibacakan satu-satu, panjang tidak akan selesai. Riwayatnya banyak dari sahabat. Termasuk juga mereka yang tidak akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpental adalah penguasa-penguasa yang dolim Penguasa-penguasa yang dolim yang mereka diberi amanat tapi ternyata mereka berkhianat. Mereka dipilih oleh rakyat, mereka diangkat, ternyata mereka mengkhianati rakyat. Ketika rapat tidur. Sehingga presidennya marah. Kemudian jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tidak tidak masuk, tidak singgah, tidak minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang muttabi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, dalam perbuatan dan dalam keyakinan. Bukan ucapan saja, tapi lengkap ucapan, perbuatan dan keyakinan. Semuanya sesuai dengan sunnah. Benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Dan dia menggigit sunnah itu dengan gerahamnya. Kemudian, apakah al haut ini sama dengan Al-Kautsar? Di dalam Quran ada surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar al itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Dan juga ada nanti di surga itu sungai al dan ada pula al telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Apakah telaga ini sama dengan al Memang ada sebagian yang mengatakan seperti itu bahwa telaga ini maksudnya al Tapi kalau kita perinci riwayat-riwayatnya, maka ternyata telaga Rasulullah SAW ini beda dengan Sungai al Kautar. Kalau Sungai al Kautar itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya an-nahrul Ladi fil jannah Min Al khair Al Ladi a'tahu Allah Iya. Ya. Ini ucapan daripada sahabat Sa'id Sa'id bin Jubair seorang tabi'in rahimahullah taala bahwasanya sungai yang ada di surga itu termasuk kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu maksudnya adalah sungai Al-Kautsar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat Muslim melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Kata sahabat Anas, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin baina adhurina id ughfiya ighfa'a thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami, tiba-tiba beliau semacam apa ya? tertidur sebentar. Tertidur sebentar. Kemudian beliau bangun, angkat kepalanya, beliau tersenyum. Lalu kami tanya, "Ma'at hakak ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, yang membuat Anda tertawa apa? Qala unzilat aliyya anifan surah. Baru saja turun kepadaku satu surat. Lalu beliau bacakan, "Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Kemudian beliau bertanya, Atadru namal kautsar? Tahukah kamu apakah al-kautsar itu?" Fakulna Allah wa Rasulullah alam. Lalu kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa al kautar itu. Kemudian beliau jawab sendiri, fa innahu nahrun adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir Wahuwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya al kautar itu adalah sungai yang Allah menjanjikan untukku dan sungai itu adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Di sana kebaikan yang sangat banyak dan dia adalah telaga yang umatku singgah untuk minum di sana pada hari kiamat nanti. Jadi riwayat ini seakan-akan mengesankan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau diperinci riwayat-riwayatnya ternyata ada dua. Ada sungai Al-Kautsar di surga sendiri sifatnya sama dengan sifatnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Nah, kemudian dari sungai Al, dari sungai al Kautar ini ada dua saluran. Mizaban. Mizaban itu dua pancuran air. Yang mana dua pancuran air ini sampai kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga Rasulullah itu airnya dari sungai Al-Kautsar. Ada dua pancuran, dua mizab sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda ya. Al-Kautsar di surga, kalau telaga ini berada di mana? Di padang mahsyar. Ketika manusia dalam keadaan haus membutuhkan minum, maka mereka minum dari telaga Rasulullah saw. Jadi ini adalah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus diimani, harus diyakini. Dan juga kalau kita mengimani ini berarti kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW supaya kita nanti hari kiamat benar-benar bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Karena kalau nimpang dari sunnah tidak akan bisa minum. Kemudian selanjutnya Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tentang ucapannya Nabi, ashabi ashabi, ya Allah, sahabatku, sahabatku. Kalau kata-kata umatku, umatku, saya kira jelas ya. Ya Allah, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu sepeninggalmu. Karena buahnya umat yang menyimpang dan yang paling tepat untuk diarahkan untuk diarahkan hadis ini itu kepada khawarij dan rafidhah kelompok khawarij ekstrim luar biasa yang suka mengkafirkan dan rafidhah yang benar-benar menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah ajaran Islam merubah ajaran Nabi dan mereka membuat agama baru jadi kalau kata-kata umat ini cocok diarahkan kepada mereka dan semua ahli bid'ah. Yang jadi masalah sekarang orang-orang rofido, orang-orang Syiah itu menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa para sahabat itu murtad. Terus bagaimana kita jawab? Karena dari riwayatnya sahabatku sahabatku ya Rasulullah. Maka sebenarnya riwayat ini tidak ada tidak ada problem, jelas gamblang. Seperti matahari di siang bolong Tidak ada satupun ucapan dari ahli bid'ah Melainkan kita bisa membalik Untuk dipukulkan ke dia sendiri Maksud daripada sahabatku, sahabatku Atau dalam riwayat yang lainnya itu bukan ashabi, ashabi Tapi usai, usai habi, usai habi Jadi banyak kata-kata tasghir, kecil Artinya jumlah mereka itu sedikit Sedikit maka masalahnya jelas dan gamblang karena memang saat itu banyak orang-orang masuk Islam. Terutama menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa namanya? delegasi yang datang ke Rasulullah masuk Islam. Dari mana-mana, dari seluruh penjuru negeri Arab. Masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau menjelang wafat, banyak di antara mereka yang murtad jadi bukan sahabat semuanya ya, segelintir sahabat yang murtad. Termasuk diantaranya Musailamah Al-Kadzab. Ya. Kemudian juga utusan dari Bani Hanifah. Mereka ini murtad. Musailamah Al-Kadzab ngaku jadi nabi. Bahkan dia juga punya pengikut. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu menyangka mereka tetap sahabatnya. Kemudian juga ada orang-orang dari beberapa suku lain. Beberapa suku dari Bani Tamim, dari Watfan, dari sebagian penduduk Yaman yang mengikuti Al-Aswad Al-Ansi yang juga ngaku jadi nabi. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mereka itu sempat masuk Islam, sempat datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempat menyatakan Islamnya. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka murtad. Nabi Muhammad tahu tidak kalau mereka murtad? Tahu atau tidak? Tidak tahu karena Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Jadi beliau nggak tahu kalau mereka murtad. Beliau menyangka mereka tetap umatnya, tetap sahabatnya. Sehingga ketika orang-orang ini datang hari kiamat nanti mau minum di telaga Rasulullah SAW terpental maka Rasulullah yang tidak tahu gaib itu mengatakan, "Ya Allah, ini kan sahabatku dulu. Dulu kan sahabatku. Dulu kan sempat datang kepadaku masuk Islam, baiat." Lalu Allah menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu yang mereka perbuat sepeninggalmu apa. Jadi maksudnya begini. Jadi maksudnya adalah sebagian kecil sahabat. Bukan semua sahabat, sebagian kecil sahabat Apalagi ada lafat yang mengatakan usai usaihabi, ya usai usaihabi. Ini dalam bahasa Arab namanya tasghir. Tasghir itu bentuk perkecil, artinya sedikit sekali daripada sahabat yang melakukan hal seperti itu. Jelas tidak masalah ini? Jelas ya? Ini penting loh. Karena kadang nanti ada orang datang bawa syubhat. Itu loh, sahabat banyak yang murtad. Buktinya ini loh. Ketika mereka datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan bahwa mereka murtad. Maka kita bilang, enggak, itu yang murtad bukan semua sahabat, segelintir sahabat. Yang memang mereka sempat masuk Islam, tapi kemudian mereka murtad. Meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena orang-orang orang-orang Syiah Rafidho itu kan menghujat sahabat. Bahkan mereka menganggap sahabat itu sepeninggal Rasulullah kafir semuanya. Yang tidak kafir cuma empat atau cuma mungkin sekitar dua belas bisa dihitung dengan jari. Padahal ketika ketika Hajatul Wada, haji perpisahan, yang hadir berapa sahabat? Berapa sahabat yang hadir? seratus ribu lebih itu oleh mereka dianggap murtad semuanya. Karena mereka beranggapan ini subhatnya orang Rafidhah ya. Ini juga berkaitan dengan pembahasan masalah ini. Subhatnya mereka ketika Hajatul Wada Rasulullah saw itu memproklamirkan kepada semuanya bahwa pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Itu menurut keyakinannya orang Syiah proklamirkan. Penggantinya nanti Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata para sahabat semuanya menutupi masalah ini dan mereka ngerampas diberikan kepada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali dapat bagian yang keempat. Padahal menurut Syiah masalah ini, masalah kepemimpinan imamah ini masalah rukun agama. Masalah prinsip dasar agama. Kalau dilanggar kafir. Sehingga mereka menuduh sahabat kafir semuanya. Wah. Kalau sahabat kafir semuanya berarti bahaya. Kalau sahabat kafir semuanya, maka terus terang saja ini juga mencaci maki sahabat Ali bin Abi Thalib. Betul atau tidak? Betul. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang katanya imam mereka. Imam kita tentu saja ya. Kenapa kok diam saja? Dia melihat sahabat semuanya nimpang, kok diam saja? Tidak menerangkan yang hak, tidak menjelaskan. Oh, dia menyembunyikan diri. Ah, sudah, tidak ada pengecut berarti kalau gitu. Ini masalah besar, kok dia diam saja? Kok dia biarkan saja? Kok dia ngikuti? Berarti ini secara tidak langsung juga mencacat sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti dia juga orang munafik. Nauzubillah. Beliau adalah sahabat yang utama seperti dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sama semuanya empat ini. Kemudian kalau mereka mengatakan para sahabat murtad semuanya kecuali beberapa gelintir saja. Ini juga mencaci maki siapa? Gurunya sahabat siapa? Gurunya sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau muridnya aja kayak gini, berarti gurunya juga kayak gini. Kan gitu. Masa semuanya seperti itu? Penipu, pembohong, munafik, pendusta. Berarti gurunya juga sama. Jadi subhanallah mereka tidak memikirkan hal ini. Ketika mereka menghujat para sahabat, hakikatnya mereka adalah menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghujat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ahli sunnah wal jamaah itu selalu berada di pertengahan, jalan tengah. Artinya jalan yang terbaik dari semua kelompok yang ekstrim sana dan ekstrim sini. Jangan mengatakan ekstrim kanan ya. Kalau kiri tidak apa-apa. Karena kiri adalah ahli neraka. Kalau kanan jangan. Karena kanan itu ahli surga. Ekstrim kiri tidak apa-apa. Semuanya ekstrim kiri. Tidak ada yang kanan. Karena kanan itu baik, kanan itu ahli syurga. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Iya, golongan kanan. <clears throat> ahli sunnah wal jamaah itu sikapnya pertengahan termasuk dalam masalah sahabat. Kita alhamdulillah oleh Allah diselamatkan untuk tidak ikut terlibat dalam peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka. Kan sepeninggal Rasulullah fitnah luar biasa. Sampai ada perang Siffin, perang Jamal, dan yang macam-macam. Fitnah. Sahabat Uthman terbunuh. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita daripada terlibat dalam fitnah itu, maka sekarang jangan kita mengotori hati kita dan mulut kita. Jangan sampai hati dikotori, ada perasaan dengki, hasut, marah, benci kepada sahabat. Jangan pula kita mengotori mulut kita, Menjadi maki, melaknat, menghujat para sahabat. Karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang seperti itu. Dan mereka juga punya dana besar. Mereka punya perkumpulan. Dan biasa yang namanya minoritas itu selalu militan. Sekarang besar. Dan mereka ketika ketika menyebarkan akidahnya itu yang dijadikan apa namanya batu loncatan oleh mereka masalah sejarah. Keyakinan kita tentang sahabat dijatuhkan dulu. Kalau sudah keyakinan kita tentang sahabat jatuh, maka otomatis semua ajarannya sahabat yang kita yakini runtuh. Maka otomatis ahli sunnah yang kita yakini jatuh. Tasfiyah namanya ini. Baru setelah itu tarfiyah. Ya, tasfiyah atau tarfiyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu termasuk prinsip akidahnya adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hati dan lisan mereka selamat tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Allah yang nyuruh kita demikian. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم jadi kita mendoakan sahabat dan jangan sampai di hati kita ada perasaan dengki dan yang lain-lainnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna hadakum anfaqa mithla hudin dhahaban ma balagha mutta hadihim wala nasifahum Jangan kau caci maki sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Kalau sekiranya seorang dari kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan sampai tidak akan sampai satu mut atau setengah mut daripada infaknya sahabat. Jadi kalau kita infak satu gunung Uhud emas dan sahabat cuma setengah mut kayak aja, maka lebih afdol siapa? Lebih afdol sahabat. Jasa-jasa mereka luar biasa. Ansar, Muhajirin yang Allah mengatakan tentang mereka bahwa Allah ridha kepada mereka di dalam surat At-Taubah ayat nomor 100 Allah berfirman was awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula para peserta perang Badar yang jumlahnya 300 lebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "I'malu faqad ghafartu lakum wahai ahli Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu karena aku telah mengampuni kamu." Demikian pula para peserta baiat, baiatur ridwan, baiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaibiyah. Berapa jumlah mereka? Berapa? 1400 lebih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut bayat di bawah pohon itu. Dan Allah juga mengabadikan mereka di dalam surat Al-Fatah ayat nomor 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka membayatMu di bawah pohon. 1400 lebih Kemudian juga banyak sahabat yang oleh Rasulullah SAW diberikan kabar gembira tentang syurga. Di antaranya Al-Ashrah, Al-Mubasyarun, Bil Jannah. Sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Siapa mereka itu? Yang empat adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian yang keenam, Sa'idun, wa Sa'dun, wa Ibn Aufin, wa Talhatun, wa Amiru Fihrin, wa Zubairul Mumaddahu. Ya. Sa'id, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kemudian Sa'ad bin Abi Waqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam dan sahabat siapa? Kurang satu. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibn Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin Abu Ubaidah Amir Ibn al Jarrah rahimahullahu taala. Ini harus apa loh? 10 sahabat ahli surga ini. Kalau pemain daripada Manchester United apa enggak antum? Ya kita harus malu. Masa pemain bola kita hafal? 10 sahabat ahli surga enggak hafal. Dihafal itu gampang. Dan sekarang itu ada hiasan-hiasan dinding yang seperti ini. Itu bagus ditaruh di rumah. 10 sahabat ahli syurga, nama-nama mereka, biografi mereka secara singkat. Sirah Nabi secara global. Itu bagus dipajang di rumah. Untuk kita dan untuk anak-anak kita. Jadi yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali. Kemudian setelah itu kalau antum bisa menghafalkan satu bait syair itu gampang. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf wa Talhatun Talha bin Ubaidillah wa Amir Fihrin Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa Zubair al-Mumaddahu Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ini adalah suaminya Asma yang punya anak Abdullah bin Zubair yang berani sekali Kemudian juga ada pula sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah SAW dinyatakan sebagai ahli syurga. Di antaranya yang paling terkenal adalah sahabat Uqashah bin Mihsan yang dinyatakan sebagai ahli syurga, masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Uqashah. Ikhwan wa akhwat rahimahumullah. rahimakumullah. Kenapa sih kita membahas sahabat? Kan pembahasannya masalah haud. Karena masalah ini memang hubungannya erat dengan masalah haud. Biasanya kalau orang bahas masalah telaga, nanti ada kata-kata sahabatku, sahabatku. Nanti bingung dia. Loh ini apa ini? Sahabatnya Rasulullah apa banyak yang murtad? Kemudian selanjutnya, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar itu tempatnya di mana? Di bumi atau di langit? Kalau di bumi, di bumi yang mana? Ya, di padang mahsyar kan? Yang pasti tempatnya adalah di bumi, di padang mahsyar. Cuman buminya bukan bumi yang ini. Buminya oleh Allah telah diganti. Al-ardul mubaddalah. Bumi yang telah diganti oleh Allah. Karena nanti hari kiamat bumi ini oleh Allah diganti dengan bumi yang lain. Sebagaimana firmannya di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yaumatu badalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi itu diganti selain bumi yang ini. Jadi di bumi, cuman buminya bukan bumi yang ini, buminya sudah bumi yang lain, bumi yang telah diganti. Itu tempatnya al-haud. Karena nanti kiamat itu bumi oleh Allah diganti. Demikian pula tentang neraka, neraka berada di dalam bumi, bumi yang ketujuh. Tentu buminya bukan bumi yang ini buminya bumi yang telah diganti. Bumi yang sudah mubadalah. Ya. Ya itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang telaga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang singgah dan minum di telaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Hal ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun payah, walaupun capek, walaupun dihina, walaupun dicaci, tidak masalah, istiqomah terus. Karena harapannya nanti kita minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu beliau di sana. Karena mengamalkan sunnah ini berat. Para ulama di antaranya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan "Alika bi atharis salaf wa in rafadqan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul" Alika bi atharis salaf hendaklah kamu berpegang dengan peninggalan-peninggalan salaf dengan ajaran salafus saleh walaupun manusia nolak kamu tidak masalah Wa iyyaka wa ara' rijal Hati-hatilah kamu daripada pendapat-pendapat orang yang menyalahi ajaran salafus saleh. Wa in zakhrafuha lakabil qaul walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Jadi peninggalan salaf adalah terbaik, dicaci, dihina, dibilang kolot, ketinggalan zaman, macam-macam, bodoh, sudah tidak masalah. Mungkin mereka punya kata-kata yang lebih indah, lebih bagus, dihiasi macam-macam, Orang terfitnah, kita jangan terfitnah. Ilzam turqal huda wala wala taghtar bi kathratil halikin. Hendaklah kamu berpegang dengan jalan kebenaran. Jangan kamu tertipu oleh banyaknya orang-orang yang binasa. Dan jangan merasa kesepian. Bikinlah disalikin dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan keselamatan. Jalan keselamatan Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan pemahaman salafus saleh rahimahumullah taala ajmain. Jadi kalau kita merasa payah, merasa berat, kita ingat-ingat ini. Saya nanti bakal minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bakal memandang wajah Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan mendapatkan ridho Allah serta Allah tidak akan murka selama-lamanya. Ya. Inilah akidah tentang al-haud, mudah-mudahan jelas dan insyaallah pada waktu mendatang kita akan bahas tentang asy-syafaah. Syafaat itu juga pembahasannya cukup panjang. Ya, saya kira itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tafadhol. Ikhwan kalau mau tanya langsung boleh tapi sesuai dengan materi. Dan ini ada pertanyaan yang masuk, saya jawab dulu. Ustadz, bolehkah dalam memahami akidah kita mengambil cara seperti seperti ini? Jika ada akidah yang kita bisa memahami secara akal, jika kita nggak bisa memahami akidah secara secara akal, tapi supaya kita yakin bahwa itu benar, secara akal kita mengembalikan kepada akidah bahwa semua yang disampaikan oleh Rasul adalah benar karena secara akal kita yakin bahwa Rasul tidak mungkin salah. Jadi akidah ya, yang namanya akidah. Apa sih akidah itu? Akidah itu sesuatu yang kita yakini seyakin-yakinnya Seakan-akan kita mengikat dengan ikatan yang sangat kuat dan tidak akan putus lagi Itu namanya akidah yang menghunjam masuk dalam hati kita, tidak ada ragu sedikit pun. Itu namanya akidah. Jadi akidah itu nggak bisa ngambang, tidak bisa setengah-setengah, harus yakin, harus mantap. Kalau seandainya nggak bisa masuk akal, ya kita tetap yakin itu benar. Contohnya kayak kemarin, misalnya itu dan itu masuk nggak masuk akal, tapi kita percaya. Percaya 100% benar-benar ada itu dan Mi'raj. Jadi begitu. Jadi akidah itu harus diyakini seyakin-yakinnya, tidak boleh ngambang. Ya, kalau ada yang lainnya, Fadl, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi mengenai sahabat itu ya. Kisah-kisah mengenai sahabat kan banyak versi. Sepeninggal Rasulullah itu kan banyak versi. Sahabat ada yang gini, ada yang gitu. Sehingga yang namanya sejarah itu tidak bisa dijaga keotentikannya. Dan kita tentu lebih percaya dengan versi ahli sunnah wal jamaah. Mereka punya versi sahabat gini, kita juga punya versi sahabat gini. Dan alhamdulillah para ulama telah menulis kitab yang menjelaskan versi-versi itu. Di antara kitab yang bagus itu kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis oleh Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah taala. Jadi orang-orang Syiah bawa versi, terus sahabat kayak gini. Beliau juga bawa versi, kami juga punya versi kayak gini. Versimu itu enggak benar, yang benar versi kami. Ini sahabat kayak gini tingkah lakunya. Kami juga punya versi, versi kami gini. Jadi ada versinya. Tidak final. Dan tentu kita lebih percaya dengan versi ahli sunnah wal jamaah daripada versi-versi yang lainnya. Ustaz bolehkah menggunakan nama al haut untuk menamai sebuah yayasan atau toko? Jazakallah khair. al haut, Ya tidak apa-apa, telaga. al haut itu telaga, tempat berkumpulnya air yang banyak. Toko Al-Haud ya. Atau toko al kautar, Boleh tidak? Ya boleh, boleh saja. Nama boleh saja, tidak masalah. Kemudian juga ahli sunnah itu lengkap cinta sahabat sekaligus juga cinta ahlul bed Karena ada kelompok yang cinta ahlul bed kedoknya benci sahabat, ada kelompok tandingannya yang benci Ahlul Bait. Kalau kelompok yang kedoknya cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat, kelompok siapa itu? Rafidho. Ada lagi kelompok yang dia itu benci Ahlul Bait, melaknat Ahlul Bait. Kelompok siapa? Nawasib. Kalau ahli sunnah tengah-tengah kita cinta semuanya. Cinta sahabat, cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta semuanya. Tapi cinta yang wajar. Cinta yang wajar dan kita tidak mengkultuskan. Ya, Fadl kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah di Indonesia ada orang-orang Syiah? Bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apa bedanya dengan LDII? Ya. Di Indonesia ada tidak orang Syiah? Di sini mudah-mudahan tidak ada ya. Orang Syiah itu banyak. Apalagi sekarang mereka punya negara ya, negara Iran menyebarkan akidahnya. Sebenarnya kita tidak senang dengan perpecahan. Kita tidak suka dengan perbedaan. Kita maunya bersatu. Tapi mungkinkah bersatu? Kita cinta sahabat, mereka melaknat sahabat. Ini bukan omong kosong, nyata buwencinya Pol kepada sahabat mereka itu. Dianggap para perampok semuanya. Kasar kepada sahabat mereka itu. Itu tampak dari mulut mereka. Yang di dalam hati mereka lebih jahat lagi. Kita memang gak mau beda. Cuman ini kenyataannya adalah beda. Ketemu itu tidak mungkin. Memang Dr. Quraish itu nulis buku yang berjudul Sunnah Siah Mungkinkah bergandengan tangan. Saya sudah baca buku itu. Tapi itu kan versinya dia, kan bukan mewakili si A yang sebenarnya, bukan mewakili ahli sunnah yang sebenarnya, itu kan versi dia. Jadi maksudnya dia pendekatan, nanti si A itu ngalah, ahli sunnah ngalah. Ya itu kan kamu yang bilang gitu. Mereka mau tidak ngalah betulan. Ahli sunnah mau tidak ngalah betulan. Yang dikhawatirkan itu kan kita disuruh ngalah, tapi mereka tidak akan pernah ngalah. Sehingga kita nanti sudah mundur, ditikam dari belakang. Karena mereka sudah benci dengan sahabat. Rujukan kita di mata mereka itu sampah semua, tidak ada artinya. Orang najis semua. Mereka beranggapan orang-orang mereka adalah orang-orang suci semua. Ketemu itu tidak mungkin. Dan kita berlindung kepada Allah ya naudzubillah, jangan sampai Indonesia jadi seperti Irak, jadi seperti Pakistan, karena dikhawatirkan ini adalah bom waktu. Nanti lama-lama akan bentrok. Naudzubillah. Mudah-mudahan Syiah Indonesia dan Ahli Sunnah Indonesia tidak sama dengan Syiah dan Ahli Sunnah Irak dan Pakistan. Mudah-mudahan ya. Sini kan tidak ada perang. Mudah-mudahan gitu. Yang kita khawatirkan seperti itu. Karena kalau sudah keyakinan repot, masjidnya hancurkan, orangnya bunuh, hadarannya halal, Subhanallah. Jadi di Indonesia ini banyak ya, Syiah banyak. Ketemu itu tidak mungkin. Ada seorang dia itu menyelesaikan program S3-nya. Ketika anda membuat disertasi, dia usul kepada dosen pembimbingnya hendak menulis disertasi dengan judul Takrib Baina Sunnah wa Syiah. Pendekatan antara sunnah dan si A. Disetujui usulannya. Sudah dia mulai mencari rujukan-rujukan. Rujukan ahli sunnah yang asli, yang kuno-kuno. Rujukannya si A yang asli, yang kuno-kuno semuanya dikumpulkan. Al-Kafi, Man la yahdurul dan yang lain-lainnya. Setelah rujukan-rujukan terkumpul, dia mulai baca bagaimana cara pendekatan sunnah Syiah. Kesimpulannya tidak mungkin bisa didekatkan antara sunnah dan syiah. Karena bertolak belakang 180 derajat. Tidak bisa ditemukan. Syiah kayak gini, ahli sunnah kayak gini. Akhirnya dia tidak jadi oleh disertasi. Pendekatan sunnah dan syiah dirubah. Pengkhianatan-pengkhianatan syiah dalam sejarah. Karena mereka selalu berkhianat. Penguasa-penguasa didekati untuk menghancurkan ahli sunnah. Mereka rela dekat orang kafir untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini akidah bukan main-main. Jadi kalau ketemu itu tidak mungkin. Dan orang Syiah itu banyak ya, Syiah itu banyak. Dan mereka juga punya dana yang cukup besar. Mereka punya sekolahan-sekolahan dan yang lain-lainnya. Dan Syiah dengan LDI itu berbeda ya sikap kita dengan mereka. Bagaimana kita bisa tahu? Orang Syiah itu pandai menyembunyikan diri. Menurut mereka istilahnya takiyah. Takiyah. Yang mana hakikatnya adalah pandai berbohong. Tidak pernah ngaku. Pandai mereka itu berbohong menyembunyikan diri pandai. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, sikap kita kepada mereka sama dengan sikap kita kepada ahli bid'ah Sikap kepada ahli bid'ah itu ada beberapa. Ada hajrul mubtadi, dikucilkan. Tidak disapa, tidak diberi salam, dijauhi. Dengan tujuan untuk menyadarkan dia atau mempersempit ruang lingkup penyebaran bid'ahnya. Kalau bermanfaat. Kalau ternyata nggak bermanfaat, dia tambah parah, tambah rusak, tambah ngacau, dan kita kalah, kita lemah, mereka lebih kuat, maka kita pakai cara yang kedua, mudaroh. Mudaroh tetap berlemah lembut, baik, tapi tetap kita mengatakan yang hak. Yang dilarang itu adalah mudahana, berlemah lembut sambil kesannya kita merestui kebatilan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ustadz yang dirahmati Allah. Amin. Apakah azab kubur itu berlaku pada roh? Apa pada jasadnya juga? Karena ada film yang menceritakan seorang yang terkena azab kubur. Setelah beberapa jam dikubur. Terlihat dari jasadnya ketika dibongkar menjadi rusak. Jazakumullah. Yang jelas adab kubur itu kepada roh Tapi pengaruhnya kepada jasad aslinya kepada roh, cuman pengaruhnya kepada jasad. Maka dari itu seandainya orang itu tidak punya jasad, dibakar jadi abu dan abunya ditaburkan di laut selatan sana, maka dia tetap merasakan adab dan nikmat kubur tergantung amalnya, karena ada rohnya, rohnya ada. Sama dengan orang mimpi persis. Mimpi yang mimpi itu apa? Roh. Cuman pengaruhnya kepada jasad. Kalau dia mimpi berada di kebun, di taman, hijau, rindang, ada air mengalir. Ketika bangun, seneng enggak? Badannya terasa enak, seger semuanya. Ketika tidur mimpi, dikeroyok 40 orang. Terus bangun. Enak enggak badan? Sakit semua rasanya, enggak enak. Jadi begitu. Kemudian mengenai film itu ya, kalau saya itu tidak percaya 1000% film itu tidak percaya seribu persen. Kamu jangan mau dibohongi orang. Adab kubur itu gaib. Itu gaib. Film bisa direkayasa. Bikin film orang dibuat wajahnya mencong sana mencong sini. Ini katakan ini adab kubur. Itu perlu diserahkan ke Pak Roy itu. Roy Suryo itu. Untuk diperiksa film itu. Benar atau tidak itu. Kalau saya tidak percaya seribu persen. Dan dampaknya bahaya film-film gitu itu. Nanti kalau terbukti bohong, Akhirnya orang jadi tidak percaya kepada azab kubur. Sudahlah nggak usah bohongi orang. Ceritakan aja Quran, ceritakan sunnah, ceritakan yang nyata. Nggak usah bohongi orang. Nakut-nakuti orang boleh, tapi nggak usah bohong. Itu bohong film itu. Kalau antum kenal Roy Suryo, tanyakan ya Pak, minta tolong Anda cek ini benar tidak Nanti kalau tidak benar, kita sebarkan. Tidak benar, bohong itu. Supaya mereka-mereka nggak nyebarkan film-film gitu lagi. Kan banyak kan seperti juga termasuk anak yang durhaka kepada ibunya. Lalu berubah menjadi binatang. Ya, itu beritanya menyebar seluruh dunia. Seluruh dunia di mana-mana. Percaya semua. Padahal yang menyebarkan sudah taubat kepada Allah. Dia buat rekayasa. Kalau ada yang lainnya silakan, Fadl. Walaupun memang ada ya, memang ada orang diadab kubur ditampakkan ada. Cuman kalau yang difilmkan itu masalahnya. Memang ada ditampakkan kadang ada. Fadhol, kalau ada yang lainnya mau ditanyakan silakan. kita. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa tasliman kathira Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa bika min ilmin la Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang menjauhkan diri kami dari dari engkau, Ya Allah. Allahumma أردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم Ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang yang mampir Di telaga Rasulmu Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan kami minum di sana Meminum airnya Yang lebih putih dari susu Lebih manis dari madu Lebih wangi dari misik Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit sehingga setelah kami minum itu kami tidak akan haus selama-lamanya Ya Allah jadikanlah kami istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW Sampai kami berjumpa denganmu Ya Allah Allahumma Allahumma hdina li ahsanil akhlaq La yahdi li ahsaniha illa anta Wasrif anna sayyaha La yasrif anna sayyaha illa anta Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik tidak ada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali engkau Dan hindarkanlah kami dari akhlak yang buruk Tidak ada yang menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali engkau Allahumma ya muqallibal qulub Tabbit quluban ala dinik Ya Allah wahai yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udhu bika min su'il khatimah Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Bimbinglah kami terus ya Allah, jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun. Tanpa bimbinganmu kami akan lemah, kami akan tersesat, kami akan terhinakan dan kami akan binasa. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah.